الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وصلنا هنا yang selama 20 tahun Yad'u ila Tauhid halaman 205 berdakwah menyeru manusia kepada Tauhid hmm? notnya keterangan dari Syekh Muhammad Syekh Zaid Al-Madkhali di footnote 1 halaman 205 Fakat makatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa maka sungguh Nabi telah tinggal Isri Nasanatan selama 20 tahun yad'u ila tahqiq tauhid yang beliau menyeru padanya pada masa itu untuk orang melaksanakan merealisir tauhid yad'uhum ila kalimati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimat tauhid wa kalimatul ittiba kalimatul ikhlas إخلاص في العبادة وإخلاص في الاتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله adalah kalimat ikhlas yang meliputi keikhlasan dalam beribadah dan keikhlasan dalam ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Beliau berdakwah masa dakwah beliau 20 tahun. Kalau 23 tahun itu masa dakwah plus 3 tahun masa kenabian. Selama tiga tahun itu tidak, dan tiga tahun pertama itu tidak ada dakwah dan tidak ada perintah untuk dakwah. Setelah turun wahyu pertama itu berjalan masa tiga tahun tidak ada perintah dakwah. Baru kemudian pada tahun ketiga masa kenabian turunlah surat ya al-muddatsir yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa tiyabaka fatahir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir sejak turunnya surat Al-Muddatsir itu mulailah perjuangan dakwah dikerjakan oleh Nabi. Nanti hitung masa mulainya turun surat al mudathir ayat-ayat pertama itu dihitung sebagai permulaan dakwah. Jadi dihitungnya permulaan dakwah itu bukan ketika turunnya ayat eh, lima ayat pertama surat Iqra, surat Al-Alaq ya. Bukan begitu. Tetapi dihitung sejak turunnya ayat-ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Sehingga masa dakwah beliau 20 tahun. Semuanya masa 20 tahun itu 13 tahun di Mekah 10 tahun eh, uh, 10 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah 20 tahun itu masa dakwah 10 tahun, 3 tahun pertama di Mekah tidak dakwah beliau hanya diangkat sebagai nabi ya baru tahun ketiga Beliau akhir tahun ketiga diangkat sebagai rasul harus sudah mulai dakwah. Jadi masa tugas beliau 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 20 tahun itu di Mekah dan di Madinah mengajarkan dan mengajak orang kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Lianna kalimat la ilaha illallah Karena kalimat la ilaha illallah itu ditahqiqiha dengan melaksanakan kalimat itu melaksanakannya dalam bentuk perbuatan yakunul abdu qad tawajjaha bil ibadati lillahi wahdahu duna siwahu maka jadilah hamba kota wajah sungguh-sungguh mengarahkan seluruh peribadatan yang dia lakukan lillahi wahdah untuk Allah semata dunama siwahu duna siwahu tanpa mengarahkan kepada selain Allah wa nabada tilkal asnam dan seorang yang melaksanakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membuang akan membuang segala asnam segala patung-patung belautan dan segala berhala-berhala wa bi tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah dan dengan melaksanakan syahadat penggalan kedua yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah syahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah imanun birrisalati seorang hamba akan beriman kepada segala risalah, segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqun bi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba akan membenarkan akan mempercayai kebenaran diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah dan diyakini wa umur salun min indillah diyakini bahwa Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang diutus oleh Allah kemudian في هذه المدة الطويلة عشر سنين di masa yang panjang ini yaitu 10 tahun qabla an tufrada as-salata sebelum difardukan sholat 10 tahun pertama yaitu di Mekah sebelum difardukannya sholat wa qabla an tufrada ayya ibadatin minal ibadati dan sebelum difardukannya peribadatan apapun daripada berbagai peribadatan wa madzalikum illa li ahammiyati syahnil aqidah dan semuanya itu tidaklah menunjukkan kecuali menunjukkan ahamiyah betapa pentingnya syanal aqidah urusan akidah wa ilmu tauhid rabbil alamin dan itu tidak lain menunjukkan kecuali menunjukkan betapa pentingnya ilmu tauhid keharusan mengerti tentang tauhid mengesahkan rabbil alamin Tuhan bagi sekalian adam. alladzi kallafallahu tabaraka ta'ala bihi yang Allah telah bebankan dengannya tabaraka ta'ala alam al-insi wal jinni Allah telah bebankan untuk mengerti tauhid segenap manusia dan jin Badi undi badai permulaan yang paling permulaan itu ialah kewajiban tauhid dakwah yang permulaan pertama kali ialah seruan kepada tauhid qabla ayyukallifahum bi ayyi ibadatin ukhra sebelum Allah membebankan mereka untuk melakukan ibadah yang lainnya wala syakka dan tidak diragukan lagi anna askal ibadah anna azkal ibadati ba'da tauhid bahwasanya ibadat yang paling suci setelah tauhid hiya salatu ialah melakukan salat salat lima waktu kemudian dilengkapi dengan salat-salat sunnah walakin akan tetapi takharat fardiyatuha telah ditunda kewajiban sholat itu selama kurang lebih 10 tahun li iya, ahamiyati sya'ni aqidati tauhidi wa fahmiha karena menunjukkan betapa pentingnya urusan akidah akidah mentauhidkan Allah dan betapa pentingnya urusan pemahaman yang benar terhadap akidah itu akidah tauhid wakana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastajibu li nabi uh, eh, wakana dan kejadiannya dulu yastajibu lidakwatin nabi adanya orang-orang yang menerima menyambut dakwahnya Nabi Muhammad SAW al-afradu wal jama'atu minar rijali wasibyani wal nisa'i wal ahrari والعبيد على but'in yang menyambut dakwahnya Nabi ini ya adalah al-afrad individu-individu wal jamaat kelompok-kelompok minar rijal dari kalangan lelaki wasibyan anak-anak kecil wanita perempuan wal ahrar orang merdeka orang-orang yang merdeka yang bukan budak wal hadi hamba-hamba sahaya yang menerima dakwah beliau itu ala butin betul-betul pelan nggak terus langsung berbondong-bondong datang banyak gitu satu satu kumpul sudah ratusan gior buyar lagi satu satu satu nah peristiwa buyarnya mereka yang menerima dakwah Nabi itu yaitu kejadian peristiwa apa? Isra Mi'raj. Itu banyak uyar itu. Murtad. Masa kayak gini. Wah, sudah. Akhirnya mundur. Luar biasa. Padahal Isra Mi'raj itu setelah Nabi dakwah selama tujuh tahun. Dakwah tujuh tahun sudah pada wah mulai jadi sudah pada mau menerima tauhid buyar dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj mulai lagi ah dakwah lagi makanya kalian tahu selama 10 tahun dakwah di Mekah pengikutnya Nabi yang mau menerima Islam hanya kurang lebih 300 orang Jadi setengah mati perjuangan dakwah itu. Pelan. Tapi memang berjalan dengan pasti bahwa apa yang benar itu pasti akan menang pasti karena itu sunnatullah kalau sunnatullah itu lah tabdila eh, sunnatillah tidak akan ada perubahan pada sunnatillah ya jadi terus jalan meskipun menghadapi kenyataan bubar sudah jadi pengikut beliau bubar gara-gara Isra Mi'raj balik lagi terus terus dakwah terus ya nah walakinahu ia yastahjilu akan, akan tetapi Nabi itu tidak tergesa-gesa wa innama yad'u bijawatin mutawasilatin akan tetapi Nabi hanya saja Nabi berdakwah dengan dakwah yang mutawasilah terus menerus tidak nah, henti-hentinya selama hayat di kandung badan terus dakwah ya sabiran sabar menghadapi tantangan dakwah menghadapi fitnah menghadapi cercahan, menghadapi pengucilan kalian tahu Nabi itu dikucilkan dengan Bani Hasim selama tiga tahun di Syekh Amir di Mekah sampai kelaparan yang dahsyat karena dikucilkan total oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada yang mau dibeli belanjaannya, makanannya, minumannya, oleh Bani Hashim dan kaum muslimin yang telah mereka beriman pada waktu itu sehingga mereka pun akhirnya mengungsi ke Syed Amir menyendiri di sana itu campur dengan kaum musyrikin karena Bani Hashim waktu dikucilkan itu oleh orang Quraisy dihajar itu itu dalam keadaan sebagian mereka musyrikin tetap membela Nabi berhubung semata-mata hubungan kesukuan saja. Jadi walaupun musyrikin dikucilkan juga, diasingkan juga, seperti contohnya Abu Talib itu dikucilkan. Ya tidak apa-apa, tetap mereka membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesuku. Karena semangat mata solidaritas suku. Ya, sampai dengan peristiwa pengucilan itu berturut-turut dua orang yang selama ini membela dan membentengi Nabi Abu Talib dari sisi pembelaan fisik dan Khadijah dari sisi pembelaan harta berangkat meninggal dunia karena mengalami penderitaan yang dahsyat di masa pengucilan itu. Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha mati dalam keadaan mukminah. Ya. Nah, begitu yang dialami oleh beliau. Manusia paling sempurna dakwahnya dibimbing oleh Allah. Mestinya yang bisa doa ya Allah bikinkan perjalanan dakwah itu bin salah bin begitu saja tablik akbar terjadi alam ah, mestinya begitu terus langsung turun hidayah kepada seluruh penduduk Mekah terjadi muslimin kabeh kan enak gitu nah, tapi hal itu tidak terjadi Abbas bin Al-Arif mengadukan kepada Nabi ketika itu Nabi sedang bersandar di tembok Ka'bah. Nabi habis sujud dan merintih kepada Allah terus bersandar di tembok Ka'bah melepas lelah dahi beliau bercucur keringat bin Al-Arif baru saja lepas dari penyiksaan yang dahsyat yang dialami oleh beliau karena beriman pada Allah. Khabbab mengatakan ya Rasulullah ala tastansir wahai Rasulullah apakah tidak sebagusnya engkau minta tolong kepada Allah ini kita sudah nggak kuat dengan kedoliman Quraisy yang luar biasa ini. Ya. Rasulullah terdiam dengan pengaduan Khabbab bin Al-Arif dalam keadaan kebab mengadu dengan menangis kepada Nabi karena sudah nggak kuat mendapatkan tekanan mental, tekanan fisik yang luar biasa dahsyatnya dari kufar Quraisy. Rasulullah kemudian menyatakan, "Innakum mustajidun. Sungguhnya kalian ini tergesa-gesa. Sungguh, dakwah ini akan terus berlangsung. Sampai orang berangkat dari Syam ke Yaman dalam keadaan melewati Jazirah Arabia merasa aman total dari ancaman apapun hanya yang mereka takuti cuman serigala yang dikhawatirkan menerkam kambing-kambingnya. Artinya keamanan total perjalanan dari ujung Jazirah Arabia paling barat sampai ujung Jazirah Arabia paling timur, Yaman. Paling barat Syam, melewati Jazirah Arabia tidak merasa takut apapun kecuali hanya dari takut dari serigala terhadap kambing-kambingnya. Akan terjadi demikian. Nah, kemudian turunlah ayat yang mengingatkan tentang betapa penderitaan orang-orang terdahulu. Di mana Allah berfirman, "Walanabluwannakum" nah, apa? La ilaha illallah. Am hasibtum an tadkhulul jannata يوم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب Apakah kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian berbagai malapetaka yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Di mana mereka umat-umat sebelum kalian ditimpa oleh berbagai kefakiran kesengsaraan penyakit-penyakit digoncangkan oleh berbagai ketakutan dari ancaman musuh dan berbagai kengerian sampai berkatalah Rasul dan orang yang besertanya kapan datang pertolongan Allah berhubung sudah nggak kuat dengan penderitaan yang demikian dahsyat ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya begitu perjuangan dakwah memang pasang surut perjuangan dakwah itu membutuhkan mental yang yang besar, yang kokoh, sobiron, muhtasiban. Muhtasiban itu mengharapkan pahala dari Allah dengan musibah-musibah itu. Dengan tetap sabar dan menghadapi berbagai musibah itu mengharapkan pahala dari Allah. Itu namanya muhtasiban hakiman mempunyai sikap hikmah hikmah itu bertindak berkata dan berbuat itu dengan mencocoki ilmu itu hakim orang yang berdakwah dengan hikmah yaitu dia melangkahkan dakwahnya mengeluarkan ucapan dalam perkara dakwahnya dan meng, me, menunjukkan memberikan contoh teladan pengamalan dalam dakwahnya itu dengan bimbingan ilmu ini hakim Tidak ngawur dalam dakwahnya itu semua dengan bimbingan ilmu. Ya. Linul janib. Lembut. Dalam satu sisi. Ah. Kama amarahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah perintahkan Tuhannya yang maha mulia dan maha tinggi bersikap lembut seperti yang diperintahkan oleh Allah ya pada sisi yang diperintahkan oleh Allah bersikap keras tegas pada sisi lain yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bersikap lembut karena perintah Allah, bersikap keras pun karena perintah Allah. Bukan lembut karena memang mentalnya lemah jadi senang yang lembut-lembut. Bukan keras karena mentalnya kasar sedikit kepreman-premanan sehingga kasar bukan karena masalah tabiat lembut dan kasar itu bukan karena kecenderungan yang ada pada dirinya tetapi dia lembut dan keras adalah dengan perintah dari Allah ya ini namanya betul-betul hikmah siapa yang harus disikapi dengan lembut siapa yang harus disikapi dengan keras itu dengan tuntunan syariah bukan dengan hawa nafsu di mana Allah perintahkan beliau apa dalam firman Allah walaupun kunta qabban ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik seandainya engkau faddan kasar ghalidhal qalbi dan mempunyai hati yang kaku Tanfaddu min haulik Niscaya orang-orang yang beriman itu akan lari meninggalkan kau, Ya. Nah, jadi Allah bimbing Rasulnya untuk bersikap lembut dan rahmat kepada kaum mukminin dan bersikap yang keras, tegas terhadap orang-orang munafikin, terhadap orang-orang kufar. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ini meletakkan keras dan lembut pada posisi yang benar sesuai yang Allah perintahkan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman besertanya yang ada bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, kasih sayang terhadap sesama mereka. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina, waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Waghlub alaihim dan keraslah engkau terhadap mereka. Ini perintah Allah. Ya. Maka terhadap munafikin keras, tegas sebagaimana keras tegasnya beliau kepada orang-orang kafir. Salafiddin kalau di zaman ini yaitu ahlul bidah keras tegas terhadap ahlul bidah ya kemudian dikatakan kama amarahu rabbuhu tabaraka ta'ala ayyukhatibal khalqa oh, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada beliau untuk berbicara dengan sekalian makhluk wa yasbiru ala adahum dan sabar terhadap gangguan gangguan mereka wa ya, yahtamila kulla syai'in fi sabili da'watihil karimati dan menanggung segala resiko di jalan dakwah dakwah kepada Allah Hah? dakwah yang mulia allati fiha intishalun li'alamil jinni wal insi yang di dalam perjuangan dakwah itu ada intishal, ada upaya untuk menyalakan sinar bagi alam jin dan manusia yang waktu itu dalam kegelapan total di masa jahiliyah yaitu menjadikan dakwah itu sebagai sinar bagi alam jin dan manusia min mujibatil ghadab ila mujibatir ridha wal jannah liman Allah liman Allah wa liman ar rasula alaihi salatu wassalam wastihbabun li da'wati yaitu memindahkan manusia dan jin dari keadaan yang mujibatil ghadab yang di situ mengandung sebab sebab yang berakibat kepada kemurkaan Allah kondisi penuh dengan syirik dan bid'ah sehingga kondisi ini dilengkapi lagi dengan maasi berbagai kemaksiatan the syirik kufur bid'ah maksiat wah lengkap jadi satu ha? kondisi alam yang kondisi ini menyebabkan atau mengundang datangnya azab Allah. Yang kemudian dipindahkan dari kondisi yang seperti itu kepada mujibatir ridho. Kondisi yang mengakibatkan datangnya ridho Allah. wal jannah dan mengajak mereka di samping eh, menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah juga mengajak mereka kepada surga Allah di mana Allah bagi mereka yang mau mentaati Allah waliman taba'a Rasul alaihi salatu wassalam dan bagi mereka yang mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam wastajaba li da'wati dan mau menerima menyambut dakwah beliau ha? begitu perjuangan beliau jadi perjuangan da'i ilallah itu menyelamatkan umat manusia dari ancaman datangnya adab Allah untuk kemudian dibawa kepada kondisi yang menyebabkan datangnya rahmat rahmat Allah. Kondisi yang menyebabkan datangnya rahmat Allah yaitu seperti yang Allah beritakan walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatis samawati wal ardh Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi bagi mereka. Rahmat Allah melimpah sehingga mendatangkan barokah Allah di langit dari langit dan bumi. Hujannya menyebabkan kebaikan ya, dan tanahnya subur menumbuhkan tanam-tanaman. Bagaimana untuk bisa kepada kondisi demikian? Ya dakwah. Ya, membersihkan syirik. Bagaimana uh, menyelamatkan umat dari berbagai bencana yang sedang mengintai dan mengancam Indonesia dan negeri-negeri Islam di dunia ya tidak ada lain dengan melancarkan perjuangan dakwah sebab kondisi eh, negeri-negeri uh, muslimi itu dalam keadaan penuh padanya mujibat mujibatil khotob keadaan-keadaan yang menyebabkan kemurkaan Allah kepadanya. Penuh dengan syirik, penuh dengan bedah, penuh dengan kufur, penuh dengan maasi yang nah, luar biasa dahsyatnya. Sehingga kemurkaan Allah ah, datang kepada mereka. Nah, ya tidak ada lain kecuali dakwah Ya walaupun kamu masang alat apa? Deteksi dini gempa ternyata datangnya bukan gempa, angin. Apa? Gunung meletus. Nah, padahal sudah ada deteksi dini untuk gunung Merapi di berbagai negeri. Tapi uh, kondisinya juga tidak lebih baik. Deteksi dini akan datangnya azab Allah itu sudah ada di dalam Al-Quran was, was sunnah. Ya. Malam nasu ma dukiru فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ketika mereka lalai dari apa yang diperingatkan oleh Allah kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka berbagai kesenangan-kesenangan Sampai ketika mereka sudah senang, sudah sombong tambah jadi kesombongannya, kami sambar mereka dengan hadap. Dan kalau sudah datang hadap tersebut, mereka pun putus asa untuk memperbaiki keadaan mereka. Ya, jadi deteksi dini sudah ada di dalam banyak ayat Quran dan hadis. Tanda-tandanya sudah dekatnya azab Allah itu kalau orang sudah diperingatkan dengan berbagai adab tambah jadi kedurhakaannya ya tambah jadi syiriknya tambah jadi bid'ahnya sekatenya tambah rame tambah banyak orang yang berbondong-bondong merayakan syirik-syirik dan bid'ah-bid'ah di sekaten itu? Nah, ini tanda-tanda sudah dekatnya adab Allah yang dahsyat. Hati-hati. Bahkan direncanakan tahun 2006 nanti ada acara syirik besar-besaran di Gunung Merapi yaitu peringatan meletusnya Gunung Merapi seribu tahun yang lalu tahun 1006 ya diperingati tahun 2006 nanti acaranya panitianya sudah dibentuk hari-hari ini dengan pembimbingnya Gubernur Dukun dukun perewangan yaitu Sultan Hamengkubuwono dan sebagainya. Luar biasa. Ngeri kita. Itu kalau pas acara terus gunung meletus sobek itu gunung Merapi tahun 1006 itu candi Prambanan yang setinggi itu terpuruk oleh pasir letusan gunung waktu itu. Dan candi Borobudur yang setinggi itu teruruk oleh pasir. Lah Jogja. Jadi apa? Jadi kuburan massal. Na'udzubillah penghuni kuburan. Ya, maka berubah jadi kota pasir lapangan saja jadi padang pasir itu karena sudah teruruk dengan uh, naudzubillah uh, eh, adab Allah jadi jangan coba-coba dengan merasa aman dari ancaman adab Allah sudah ada peringatan dini itu di dalam Alkitab was sunnah kok tambah nemen ini aneh betul manusia ini memang kalau hati sudah membatu, repot. nah, Baru saja Aceh terkena malapetaka, sudah membuat acara bid'ah lagi kemarin perayaan apa eh, hari keberapa setelah tsunami itu hari ke 100 apa? Nah, La ilaha illallah acaranya dengan berbagai beda beda Nah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok tidak orang itu menyadari bahaya datangnya mujibat al-ghadab sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah orang merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah padahal mata kepala mereka menyaksikan kejadian itu di depan hidungnya tapi memang manusia ini pelupa suka lupa dari peristiwa-peristiwa yang dahsyat itu. Walamma amana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuqribu min sab'ina rajulan wa imra'atan ketika beriman bersama Nabi beberapa orang kurang lebih mendekati 70 orang laki perempuan sudah 70 orang nggak laki semua lagi laki perempuan wakanu yuduna mereka dalam keadaan disakiti lianna hadal adada bin nisbati lil ala syirki adadun do'ilun karena 70 orang ini binisbah dibandingkan dengan al-baqin ala syirik orang-orang lain yang di atas syirik ini adalah adadun do'il jumlah yang begitu lemah sedikit sangat sedikit Falamma lahiqahum sunufun minal ada maka ketika ditimpa ke, kepada mereka itu sunufun berbagai bentuk minal ada dari gangguan Amarahumun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuhajiru ilal habasyata Rasulullah perintahkan mereka karena tidak tahan melihat penderitaan mereka kemudian Allah mengizinkan akhirnya mereka diperintahkan untuk hijrah ke Habas ke negeri Ethiopia yang waktu itu nyebrang lautan nah liyukimu syair dini agar mereka bisa menunaikan menegakkan syiar-syiar agama dunia ada tanpa harus menghadapi ada gangguan Fahajaru ilal Habasyata Akhirnya mereka hijrah ke negeri Habasyah Lianna fiha an-Najashi. Karena di negeri Habasyah ada seorang penguasa an-Najashi Wawa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha malikun di negeri itu ada raja Layak limun nasa indahu yang tidak mau mendolimi manusia siapapun yang ada di eh, negeri beliau raja itu sifatnya demikian kata Nabi illa annahu hanya saja ketika itu beliau lahiqahum uh, hanya saja waktu itu lahir kaum kufaru Quraisy ila hunaka disusul rombongan kaum muslimin yang berangkat hijrah ke Habasyah ini kaum disusul mereka itu oleh orang-orang kafir Quraisy ke sana diutus uh, eh, tokoh -tokoh merunding Quraisy, kafir Quraisy untuk meminta supaya Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Hasadan wa bughyan wa hiqdan wa hiqdan ala rasuli alaihi salatu wassalam wa ala ashabihi. Karena kedengkian orang Quraisy wabagian dan karena keboliman mereka wahaqdan dan karena dendam kebencian mereka itu ala Rasul kepada Rasul alaihi salatu wassalam wa ala ashabi dan kebencian mereka kepada para sahabat Rasul tahsiluhum agar bisa yastahsiluhum menghabis menghabisi mereka sahaji cilik inginnya dihabiskan jangan ada lagi orang yang mau mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam litaqalahumul lat wal uzza ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام والأوثان التي تعبد بالباطل وترجى dalam rangka mereka melakukan perjuangan permusuhan itu kepada kaum muslimin ya yang dipimpin oleh <coughs> Rasulullah kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dimusuhi adalah karena ingin mengekalkan agar tetap ada bagi kaum kufar Quraisy itu berhala-berhala lata zamanat ya dan hubal dan sebagainya nah Buddha minal asnam dari patung-patung yang ada walautan dan berhala-berhala alati tu'badu bil batil yang disembah dengan batil Waturja dan terus menerus diharapkan oleh mereka walakin Allah Azza wa Jalla Rabbah hadhi al mu'minata akan tetapi Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia terus menumbuhkan robba menumbuhkan hadhihi taifal mukminah sekelompok kecil kaum mukminin ini wadafa anha dan Allah membela mereka ragma ma asabaha min bala'id wa juhdin meskipun mereka ditimpa oleh berbagai bala malapetaka wajuhdin dan kesulitan til-hijrah hijratu ilal habasyati marrotain hijrah ke negeri Habasyah itu dua kali wakanatil hijratu tsalitsah ilal madinah dan hijrah ke yang ketiga itu bukan ke Habasyah tapi ke Madinah allati irtafa'at biha rayatul islami bi fadlillah azza wa jalla yang di Madinah itu rayatul Islam bendera Islam naik irtafa'at naik dengan keutamaan dari Allah thumma bijuhudil ansari wal muhajirin kemudian naiknya bendera Islam itu di Madinah setelah dengan keutamaan yang Allah berikan juga dengan kesungguh-sungguhan orang-orang muhajirin dan ansar alladzina nasarullah wa rasulah yang mereka membela agama Allah dan Rasulnya nasarahumullah ala kulli aduwin hmm. Allah pun akhirnya membela mereka membela orang-orang pembela Nabi itu ya terhadap segenap musuh dakili wa musuh dari dalam yaitu para munafikin wa musuh dari luar yaitu kufar ini juga janji Allah ya janji Allah yang merupakan sunnatullah di mana Allah menyatakan dalam surat uh, At-Taubah kalau nggak salah, uh, surat Muhammad kalau nggak salah. Uh, ya ayyuhalladzina amanu yang surkum wa yuthabbit akdamakum Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian membela agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati ay fil ardi Walayumakkinannahum la yumakkinannahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfin amna ya'budunani wala yusyrikuna nabi. sungguh Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh untuk menjadikan mereka penguasa di muka bumi dan Allah akan kokohkan kedudukan mereka dan kemudian Allah akan gantikan keadaan mereka yang serba ketakutan karena lemah, takut dari serangan dan ancaman musuh. Itu Allah gantikan dengan amna, keamanan, ketentraman. Yaitu orang-orang yang beribadah kepada aku, kata Allah dan tidak menyekutukan aku dan tidak berbuat syirik terhadapku. Nah, Dengan apapun. Orang yang orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh mentauhidkan Allah dengan semurni-murni ketauhidan dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan syirik dan saudara-saudaranya syirik yaitu bid'ah-bid'ah serta berbagai perbuatan yang berkaitan dengan itu maka terhadap orang yang demikian Allah janji kepada mereka untuk menjadikan mereka layak taklifan nahum. Sungguh-sungguh lam di sini layak taklifan nahum lam lit Sungguh-sungguh artinya layak taklifan nahum nun di akhir kalimat ini nun lit tauqid at-taqilah Fakilah. Nun yang menunjukkan dalam nahu penegasan yang fakilah yang sangat keras. Jadi sungguh-sungguh kami akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi dan memang sungguh-sungguh amat sungguh. Begitu. Janji Allah kepada hambanya yang beriman dan beramal saleh yang tidak berbuat syirik dengan apapun dan berhasil mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Inilah perjuangan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara dengan perjuangan yang sangat konkret mengajak bangsa untuk mereka itu mentauhidkan Allah mengajak bangsa untuk mereka itu mengikhlaskan ibadah dan agama hanya untuk Allah semata dan meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik mencegah mereka dari perbuatan bid'ah mencegah mereka dari perbuatan maasi, maksiat-maksiat. Nah, itu perjuangan yang konkret. Dan mestinya demikianlah. Bagaimana untuk memperjuangkan bangsa itu ke sana? Tidak ada jalan lain kecuali jalan yang seperti jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau. La yuslihu amra hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha kata Imam Malik. Umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulu mereka. Pendahulu kita, pendahulu kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Bagaimana beliau memperbaiki umat dakwah, dakwah, dakwah, taus, perjuangan dakwah. Dalam rangka perjuangan dakwah itu, beliau berjihad, berperang, bertempur, mencucurkan darah, keringat, air mata jadi satu. Nah, ini perjuangan beliau. Mentaati Allah, mentaati Rasulnya, melebarkan ilmu. Nah, nah ini yang akan memperbaiki umat ini. Jadi dakwah ini memang harus dikembangkan, harus ditebarkan dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai malapetaka yang sedang menimpa mereka ini. Malapetaka kehidupan di mana-mana, kerendahan, dan akibatnya Musuh tidak lagi takut kepada mereka. Karena musuh tidak takut kepada mereka, maka kufar itu yang musuh kaum Muslimi, nggak meng, nggak mengenal rahmat kasih sayang terhadap kaum Muslimi, Maka mereka pun membantai kaum Muslimi di mana-mana penuh dengan kelicikan, penuh dengan penipuan dan sebagainya. Luar biasa mengerikan ada Allah sedang merata. Bencana alam di mana-mana. Ancaman-ancaman keamanan luar biasa di mana-mana. Ya. Allah musta'an. Nah, jadi makanya untuk menyelamatkan kaum muslimin ya harus memobilisir perjuangan dakwah sebesar-besarnya penebaran ilmu kemana-mana dan itu adalah satu-satunya jalan tidak ada jalan yang lain. Nah, begitu mestinya Wanda, nah, maka itulah semestinya uh, perjuangan yang harus kita lakukan. Kalau tidak bisa mengajarkan tauhid, ajak orang untuk belajar tauhid. Dengan belajar tauhid kemudian diperbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya, supaya akhlaknya bersih dari penyimpangan-penyimpangan akhlak supaya ibadahnya bersih daripada penyimpangan-penyimpangan ibadah akhlaknya bersih dari kebejatan-kebejatan kotoran-kotoran akhlak polusi akhlak ibadahnya bersih dari bid'ah tauhidnya bersih dari syirik nah apa struktur umat terbentuk dengan dengan baik. Ya, jangan berhenti di tauhid saja. Karena Rasul tidak berhenti di tauhid saja dalam mengajak umat, menyelamatkan umat. Harus dilanjutkan ibadahnya dibimbing Ketika orang sudah mulai semangat untuk mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, bahaya kalau tidak dibekali ilmu untuk bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar sebagaimana tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jatuh dalam bid'ah. Rusak meneh. Baru saja ditumbuhkan tauhid dalam hatinya dihancurkan dengan bid'ah. Nah ini namanya siang hari membangun, malam hari merobohkan. Nah, jalan di tempat terus menerus. Ya, tauhid dibangkitkan semangatnya. Ketika semangat tauhid tumbuh, muncul semangat al-wala wal-bara. Al-wala kecintaan, kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada kaum mukminin, bahwa kebencian antipati kepada syirik dan musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, ha, harus dilanjutkan, dibekali akhlak, dibekali hikmah, ilmu, sehingga gak ngawur dalam menempatkan sikap al-wala wal bara itu sehingga tidak merusak ha? nama dakwah itu sendiri sehingga tidak menjadi munafir membuat orang lari dari dakwah itu gara-gara akhlak bejatnya orang-orang yang membawa bendera dakwah ya nanti akhirnya orang bilang apa bedanya preman sama uh, eh, salami waduh gawat kalau tidak ada pertanyaan kayak gitu oh, jelas umil sama langit bahkan langit dengan sumur bor baina sama wa sumur bor ya ini orang yang telah mengikuti mempunyai semangat mengikuti jejak salat masa mau disamakan dengan preman wah tidak bisa nah oleh karena itu harus dibuktikan dengan gigi-gigi akhlaknya supaya lurus akhlaknya ya dan demikian selanjutnya ya supaya jangan sampai orang berpikir lu apa bedanya praktisis partai dengan salah Saladin waduh kalau sampai ada pertanyaan kayak gitu bahaya hanya berlipat ganda bahaya bukan bahaya saja karena jelas jauh bedanya aktivis partai cakar-cakaran untuk memperbutkan pepesan kosong Hah untuk memperbutkan apa barang bau yaitu namanya dunia masa mau sama dengan selebihnya ya jauh nah, jadi supaya jangan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya seperti itu dakwah itu harus terus jangan berhenti pada posisi tertentu tapi terus tauhid bangunan tauhid dilanjutkan dengan akhlak, dilanjutkan dengan uh, apa sunnah Nabi dalam bidang akhlak, dalam bidang ibadah supaya selamat mereka. Ha? Barakallahu fikum. Uh, ada pertanyaan belum ditutup? mengobati segala penyakit. Dan apakah orang meminta rupiah dapat menyebabkan sirik? Karena kebanyakan sekarang orang merupiah untuk menyembuhkan penyakit atau mengeluarkan jin rupiah syariah rupiah yang dituntunkan oleh syariah itu dapat mengobati segala penyakit penyakit jasmani maupun penyakit rohani diharapkan kepada Allah dengan rupiah itu penyakit apapun diobati atau disembuhkan oleh Allah. Jadi uh, tidak saja rukyah syariah itu dalam bidang penyakit terkena apa kerasukan jin tapi juga penyakit-penyakit lain. Ya. Hanya saja perlu baik yang merupiah maupun yang dirupiah harus sabar dalam merupiah itu harus juga yang merupiah itu mempunyai kekuatan tauhid tawakal kepada Allah tambah kuat tauhidnya tambah tajam bacaannya ya tambah tajam pengaruh daripada bacaannya tambah kuat imannya tambah tajam pengaruh bacaannya makanya dituntunkan nah, untuk orang yang merukyah itu banyak istighfar kepada Allah ya dan kalau perlu sholat hajat dua rakaat ya sebelumnya untuk meminta kepada Allah uh, kesembuhan dan keikhlasan dalam merukyah itu serta kesembuhan apa orang yang dirukyah tersebut. Jazakallah. Islam melakukan sesuatu melanggar larangan dari Allah Subhanahu taala dan gemar menunda-nunda hutang banyak menangguh-nangguhkan beban persoalan membayar hutang kepada orang yang kaya dermawan tersebut sekali-kali berbohong kepada orang lain tanpa eh, apa ini tanpa ampun wallahu apakah mereka termasuk golongan orang yang ingkar atau orang yang boleh itu dan hukuman syariat agama Islam bagi orang yang berbuat dolim itu apa kami mohon penjelasannya Iya. Orang yang apa? Eh, yang suka menunda-nunda hutang padahal dia mampu. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam ghina dulmun. Meman apa menunda-nunda maqtul ini menunda-nunda pembayaran hutang padahal rina padahal dia dalam kecukupan kemampuan maka itu adalah perbuatan zalim kata Nabi perbuatan zalim kalau sesama manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pihak yang dibolimi itu memaafkannya. Jadi urusannya nanti di mahsyar. Tuntutan dari pihak yang didolimi itu bila pihak itu tidak mau memaafkannya. Ya. boleh Wal'iyadu billah. Dan perbuatan kemaksiatan semacam ini banyak berdusta dan sebagainya ini menunjukkan kebejatan akhlak maka harus dibimbing uh, orang yang demikian kepada uh, akhlakul karimah tentu kalau bisa dihukum ya dihukum secara fisik kalau tidak bisa ya dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati ya didoakan. Semoga Allah membimbing dia ke jalan yang diridhoinya. Kata penanya, acara tahlilan tujuh hari, empat puluh hari setelah orang meninggal adalah bid'ah. Bagaimana hukum makanan yang dimasak untuk acara tersebut? Haram makanan yang dimak yang dimasak untuk acara beda adalah haram untuk dimakan. Jadi nggak usah dimakan. Dalam sujud terakhir bolehkah berdoa dengan bahasa daerah? Boleh berdoa dengan bahasa apapun, dengan bahasa daerah ataupun bahasa Cina ataupun bahasa Jepang. Uh, apa yang anda pahami? tetapi di dalam hati. Jangan sampai terucap oleh lisan. Nah, Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innaha salatun la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya ini adalah salat yang tidak boleh padanya sedikit pun dari omongan manusia. Jadi selain bacaan-bacaan yang dituntunkan dalam sholat, tidak boleh dilafatkan dalam sholat kalau tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung tidak boleh dilafatkan maka berdoalah dengan apa yang kamu ingin doa dengan bahasa apapun, tetapi di dalam hati jangan dilafatkan di lisanmu sebab kalau sampai engkau lafatkan di lisanmu batal sholatnya ya kata penanya bagaimana hukumnya meluruskan tangan atau meletakkan tangan di atas dada pada saat eh tidak tuntunannya secara apa sorry secara tegas tidak ada bagaimana cara Nabi meletakkan tangan ketika bangkit dari ruku itu tidak ada secara tegas sehingga para ulama memahami lafaz yang umum tentang sholat itu. Ya. Lafaz yang umum dalam perkara ini yaitu berita bagaimana Rasulullah sholat. Karena Rasulullah SAW uh, yadu'ul yumna ala yadihil yusra ala yadihil yusra eh, his uh, ala sodrihi uh, fi qiyamihi atau kama dari omongan Ibn Abbas Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika berdiri dalam sholat di dadanya nah karena sifat ketika berdiri dalam sholat itu dikatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya maka tidak bangkit dari rukuk juga berdiri dalam sholat sehingga dimasukkan dalam pengertian berdiri dalam sholat itu yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Demikian ijtihad para ulama dalam masalah ini seperti Imam Ahmad dan lain-lainnya. Bagaimana kata penanya zikir mahsurat? Apa ada contohnya dari Rasulullah SAW? Mahsurat yang ditulis oleh Hasan al-Banna itu, al-mahsurat di sana terdapat riwayat-riwayat dhaifah yang lemah wal maudhu'ah bahkan yang palsu. Karena itu jangan baca al maktuat kalau mau pikir pagi dan petang. Ya, eman-eman. Baca saja yang pasti. Yaitu seperti yang ditulis oleh Syekh Said bin Wahfi uh, Al-Qahtani dalam buku Hisnul Muslim buku kecil di situ ada dikir pagi dan petang kalau nggak salah sudah ada terjemahannya buku ini iya Hisnul Muslim nah, nah itu yang waris yang betul-betul diriwayatkan dalam sunnah kita akan sholat, cadar harus dilepas atau dibuka. Bagaimana jika sholat id atau sholat di masjid yang tidak ada hijab antara laki-laki dan perempuan? Iya, meskipun tidak ada hijab, uh, di sini tidak dituntunkan untuk memakai cadar dalam sholat. dan juga uh, dalam hal ini istihad dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau memakai cadar menutup mukanya ketika sholat apa di lapangan. Nah ini istihad. Jadi untuk menjaga diri dengan menutup muka dalam sholat karena khawatir pandangan lelaki padanya ya tidak ada masalah karena ada istihad yang demikian dari para sahabat Nabi dalam hal ini umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atau tidak memakai cadar juga tidak dicela dalam hal ini ketika sholat. Kata penanya, mengapa pakaian wanita harus berwarna gelap dan tidak bermotif? Ana pernah melihat wanita bercadar dengan warna muda bahkan pakai putih-putih. Adakah dalil tentang warna pakaian? Memang yang dicontohkan oleh para sahabiat, wanita-wanita sahabiat di zaman Rasul SAW itu ialah mereka suka memakai warna yang gelap untuk menghindari semangat apa e, tabarruj semangat show para wanita di hadapan pria maka memakai warna yang tidak bermotif warna gelap sampai digambarkan para sahabat di zaman Rasulullah SAW kalhirban seperti burung gagak hitam-hitam begitu nah, jadi memang tidak menarik sama sekali ya memang apa supaya tidak menarik sehingga betul-betul keindahan wanita itu hanya untuk sang suami. Tidak boleh untuk, untuk orang luar rumah menikmati keindahan wanita. Ya. Bagaimana kalau ada acara syukuran diisi dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama dari juz 1 sampai juz 30 waduh sampai khotam hmm. apakah hal ini beda bagaimana cara syukuran menurut tuntunan Nabi SAW kalau menghatamkan Quran bersama-sama Wallahu'alam. Hah? Ini saya tidak tahu. Apalagi 30 juz. Nah, ini wallahu alam. Kalau para ahimah menghatamkan Quran sehari 30 juz itu banyak. Nah, dari kalangan sahabat Nabi yang menghatamkan Quran 30 juz dua hari yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As ketika itu istrinya Abdullah bin Amr bin Al-As datang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Abdullah bin Amr tidak suka dunia ia sibuk dengan Qurannya maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kau baca Quran berapa kali hatam? Ya sehari lima kali hatam. Oh ya ini sebabnya. Istrinya lapor. Gak disentuh sama sekali oleh Abdullah bin Amr. Nah, Akhirnya kata Rasulullah, hendaknya engkau menghafalkan Quran sebulan sekali. Waduh, sebulan sekali. Ya Rasulullah, aku masih mampu lebih dari itu. Ya sudah, sebulan dua kali. Berarti dua minggu sekali khatamnya. Ya Rasulullah, aku masih mampu. Ya sudah, seminggu sekali. Ya Rasulullah, aku masih mampu. Ah, dikatakan oleh beliau dua hari atau tiga hari sekali khatam. Dan jangan lebih dari itu. Kemudian dilaksanakan demikian ketika hari tuanya Abdullah bin Amr beliau mengatakan saya menyesal kenapa dulu saya diberi waktu seminggu sekali oleh Rasulullah dua minggu sekali, sebulan sekali kok saya tidak terima. Sekarang berat sekali. Di hari itu aku ini untuk melanjutkan kebiasaan ini, tapi aku harus melanjutkannya. Karena kalau tidak aku lanjutkan, khawatirnya tidak termasuk dari amalan yang dicintai oleh Allah. Berat sekali beliau menjalani di masa tuanya tiga hari sekali khatam. Jadi kalau hatam sehari sekali, dua hari sekali, tiga hari sekali, itu banyak contohnya. Tapi dalam satu acara hatam 30 juz, ini wallahu a'lam. Yang dikhawatirkan walaupun membaca bersama-sama tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dibaca itu Lu apa itu? Walam Hah? Nah kalau bacaannya kayak gitu, satu Al-Fatihah dibaca satu detik, apa yang bisa diambil pelajaran daripadanya? Ya, Padahal wa idza al quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah bacaan itu wa ansitu dan perhatikan bukan sejak dengar ada suara orang baca Quran bukan hanya dengar tapi perhatikan juga Allah menyatakan waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan satu-satu. Ini dilanggar habis perintah-perintah Allah ini ketika orang baca Quran targetnya hatam Akhirnya nggak dapat apa-apa dari majelis itu, dari bacaan Quran tersebut. Nah ini yang yang nggak benar, ya. Kata penanya, Ustadz bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan karena setiap ada masalah anak selalu pesimis. Jazakumullah khair. Kata penanya. Ya, supaya kamu tidak pesimis kalau setiap ada masalah, ya kamu harus apa? Uh, meningkatkan iman. Sehingga dengan meningkatkan iman itu kamu akan ber bertawakal kepada Allah lebih kuat. Kamu akan berhusnudon baik sangka kepada Allah. Semakin meningkat imanmu, semakin husnudonmu baik sangkamu kepada Allah tambah kuat. Semakin lemah imanmu, tambah lemah tawakalmu pada Allah. Makanya di, di antara wirid-wirid pagi dan petang bacanya apa? Doa. Ha? Ha? apa? La ilaha illallah. Lupa jua. takilni ila nafsi torfatai. janganlah ya Allah engkau serahkan diriku ini kepada diriku walaupun sekerdit mata walaupun sesaat sekerdit mata jangan kau serahkan diriku kepada diriku Jangan kau jadikan aku bertawakal kepada diriku Walaupun sekertip mata Sebab kalau orang bertawakal kepada dirinya Kepada kemampuan dirinya Kepada kehebatan dirinya Walaupun sekejap saja Itu sudah merusakkan apa mental dia dan akan merusakkan uh, tawakal dia kepada Allah Hah? Nah, hakara wallahu a'lamu bis-shawab. إلى هنا يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته